Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafatno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti Ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafatno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nak wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Irdu harga diri ini jika oleh ngomong wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kayak manuk ketulup iku ora oleh. Lalu rata-rata ulama nak ketemu wong gayane gaya awam, perkara nak kowe ngomong ilmu berlebihan, padha karo gawe suasana di ini kayak manuk ketulup haho. Mulane rata-rata ulama sing kali bertenan nak ketemu wong wis guyon. Nak wong kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok nopo? pinter itu pelecehan apa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena dia karena ditegir anak terus rakyat rapati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadz la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial jadi anak rabu hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibnya bujum Elek gara-gara dekne bujum terus wajib tak mbek kue Padahal yang wajib tak takzim dekne mergo dekne no La ilaha illallah. Lha sing salah kabrah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan soleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa idyar fa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dal Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapak iku wayo, kiai. Bapak kiai kiai tenan wayo. Bocah ci, bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapak e. Walhasil pas ini umur rolikur tahun, bapak iku wayo. Ya wayah itu rabinah lho jenis wayah, nopo poligami ini. Ya sebagai seorang anak bela boe terus gak takdim be bapak Gara-gara bela boe gak takdim be bapak. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takdim. Bapak wajar wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Tak kau ini pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat cai ku nyucup meneh, tak takok lho kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal gue muangkel. Iya, tangan angen kalah debat mari Gus kula. Bapak elang kelar ingin Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiai mu ayo kita tetap nyucup ta ora? Kiai maksudnya guru pondok. Ya tetap kula nyucup. Alasan mau apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah lurus statusku. Yo ya, kiaimu yo ya, bapakmu. <laughs> Kalah dia lagi. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime be bapak. Lah aku malah loro. Yo ya, kiaimu yo bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsiga ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir tangenan bener. Wong nak kiaiku wah aku tetap nyucup, tapi nak bapak aku kok gak. Padahal statusnya bapak eh loro. Podo saya bujum ngelafat ngelafat la ilaha illallah. Statusnya loro, sing no kue, sing mbok keloni ya bujum. Sing mari kue razino ya bujum. Lha ngelafat nola la ilaha plus fungsinya banyak kok malah rabu hormati. Perkara nih. Terima wong wedok corong cara cok konco wingking Jadi kau waduh malam malam roka abe istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing lafadzno kalimat tauhid. Anam ya soben sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya fahami dari Quran. Jadi Ibrahim ya Mbak hubungannya be Ismail disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi to anak turune. Sebab iku Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben uang neng kuburan jadi Gus gede kabeh. Mulane kalau bola balik ngomong sing saya kira duwe ah, bapak kiai tenang aja, Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap mau mati tak kau iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. jadi kalau ngalime ngeten sampean padha mek ruhin paham. <laughs> kula ajarin rada keberatan be ajaran itu <laughs> Tapi piye bener. Lah misale kula yang ngeten bapak kalau kiai sampean neng kuburan podo, eh, Bapak sapa? Ibrahim. tak kau, Sapa bapak? Ibrahim. <laughs> Aduh. Yaitu silsil. Karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi be anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben ben rumah aku. Dadi kapitalistik. Kulo mboten sombong, anak kulon itu sekelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jabakas mati. ini biasa mawon. Sing kelas 6 SD ini biasa tak jabakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, nggak usah senang dihormati orang. Sering tak lu dewean ngebis, karena tak latih. Jangan sampai nanti senengnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati wong dok seran, kadang seneng kadang ora. Tidak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih. Sering hidup sendiri, sering. Biar gak kulino taklek, gak kulino napa taklek. Sama tak ceritani, kenapa ilmu saya manfaat? Di antaranya gara-gara gaya kopi dewi. Luki kulon pertobatan. Saya itu kalau bikin kopi jam setengah lima itu bikin sendiri. Karena sederhana teorinya. Saman ben roh ilmu ulama. Ya. Allah kan dawo fasab bih biham dirobika kobla tulu isyamsi wa kobla urubia. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggup es setengah lima atau jam lima lah. Gus tangi turu kepengen gaya kopi gaya kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin tidak kuat. Kalau masih kuat tuh tidak saya bikin sendiri. Kayak kopi. Teori saya sederhana. Gusti kulo nu nak gug Gak bade gaya kopi ini bade seneng. Nak bade seneng mungkin kulo eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kulo kopi terus melek terus seneng. Kau kopi ini rati kados wen, rati kados homer, nanti kata apa? Homer. Jadi rondo mabuk aja. <laughs> <laughs> Khoyal lagi. Jadi konco kulo. Kenapa gue seneng ngopi kopi? Walah gue ngelalek utang. <laughs> Mergo sejarah kopi. Saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu jek wine of Arabic. Mergo wong pertama Itali, wong Itali ngombe homer, bareng kenal pedagang Arab ngombe nih kopi, bareng dobi kok podo-podo nglalekno masalah. <laughs> Mulane jek darani wine of Arabic. Malah ada wong Itali nak di kopi ku wine wong Arab. Pamane homer wong Nopo Arab. Malah kena opo santri wong melarat seneng kopi, ku rodok Homer Pak. <laughs> Mereka waduh-waduh ngelalek nopo masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi gue ini wong nopo Arab, wong Islam. Kita ya nopo sejarah. Mulanya nape ngopi singiling pangeran mergo rodok napa nyabu, Wah ya? rodok nopo nyabu. Nah artinya sederhana niki buatan kulo buatan ujub buatan. tak contoh nopo sing kehidupan keseharian. Mereka khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes kape seneng. Apa seneng gaya kopi nak kue dewi sing lakoni kan tidak banyak talek. Talek itu menggantungkan suatu pada orang lain jenis apa talek. Misalnya gugah buju. Yo nak bujuku ini abek senyum, nak abek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bujuku tangi, cekatan, embek senyum, gawe no kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ora kelegene sesuai selera aku. lagi lima hal. Padahal kemungkinan tangi merengut, batal sih kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engkau saya tak jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek lima hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek lima hal. Dan agak dewe kan wis. Keliru ya keliru keliru nih dewe. Saya gak pas gak pas pasir apa dewe. Ya, dia bolak balik kalau pakai kopi raro gue sedok kau sedok raro nek dia. gak sering sih bisa kapok. <laughs> Itu saya, saya itu saking senengnya pangeran, itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut senang saya sama Allah itu tak taklek. betul loh, saya ngaji di sini itu karena aku senang pangeran. Umum masih ngaji karek rugen sama, saya sama, senengnya bodoh. Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bah ngaji istiqomah sekore ya sudah. Kak urusan sing ngrungokno sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat ora Begitu juga saya kenapa sering pergi sendiri ya gitu. Lu ngobek uang nak gagu uang dolim. Nak uangnya rapa pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kakean taklek. Dewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia nggak mau taklek, dia nggak mau seneng be Allah ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya jadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak dirasa wedi, gak dirasa susah. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah senang tuh tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadung bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda senang ngopi dek bergantung gugah bojo. Kemungkinannya kan lima hal tadi. Tangi merengut. Lalu rucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Nah, itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang gue rapati kelar nafakoi dek gugah bar. Wah malah perkara. <laughs> Wah itu potensi keburukannya kan lebih lebih banyak kan. Lah wong kok berjudi, paham nggih? Wong kok apa? Berjudi. Gawe dhewe kan beres.